Mohon Ustaz, bolehkah kita mengingatkan saudara-saudara kita agar tidak majlis dan mengambil ilmu dari Ustaz yang sudah bergaul dengan pengajar hizbi walaupun dia belum ditahdir ulama tapi kita sebagai sebagian dari kita mengetahui dengan sebenar-benarnya apakah orang yang akan tersebut termasuk yang menebar fitnah Allah tahu itu ada dua macam atau lebih tepatnya dua sisi kata Syed Al-Utsaimin rahimahullah mengetahui kejadiannya dan mengetahui ilmunya. Sehingga kalau kamu mengetahui kejadiannya dan kamu merasa kurang ilmunya, sampaikan pada Ustaz. Biar Ustaz yang berbicara. Tidak semua orang berbicara. Akan menjadi kacau nanti dunia. Jadi kadang-kadang orang tahu dari satu sisi. Bahkan orang yang punya ilmunya, tapi nggak tahu. Bagaimana dia akan menyampaikan fatwanya? Dan itu dinukil oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Bahwasanya syarat untuk memutuskan suatu fatwa mengetahui kejadiannya dan mengetahui ilmunya secara di secara agama. Berarti orang itu harus alim di dua sisi ini. Tahu betul, bukan ragu-ragu, bukan katanya, katanya, katanya, tapi betul-betul terbukti dengan yakin. Yang kedua, dia tahu ilmunya. Ini dia alim. Maka kalau dia tahu kejadiannya dan sebagainya, tapi dia nggak tahu ilmunya, atau masih pas-pasan, atau masih belum mampu, sampaikan kepada yang lebih berilmu. Sehingga mereka yang akan berbicara. Adapun hukumnya, naam. Adapun hukumnya, memang demikian. Disebutkan dalam tidak satu kitab, sekian banyak menyatakan kalau melihat seseorang ya, berjalan bersama ahlul bid'ah, maka peringatkan dia. Kalau setelah diperingatkan dia tetap ya, bersamanya, maka samakan dia dengan orang tersebut. Hukumnya memang seperti itu. Mohon penjelasannya. Apa pengertian hizbi? Apa ciri-cirinya? Bagaimana supaya tidak terjerumus ke dalam bidah hizbi Ya. Barakallahu fikum. Hizbiyah ada berbagai macam bentuknya. Tetapi intinya adalah tidak menghukumi berdasarkan kalau Allah kalau Rasul, tidak menghukumi dengan ucapan salaf, tidak mengucupi dengan bimbingan para ulama, tetapi dengan hizibnya. Apakah hizibnya dalam artian tokohnya, tokohnya apa kata Ustaz Bulan? Jadinya hizbiyah juga. Atau kalau bukan tokohnya, grupnya. Misalnya ada nama partainya, partai apa, partai apa. Itu juga dia. Menilai berdasarkan hawa nafsu dan kepentingan pribadinya atau kelompoknya atau tokohnya. Ini hizbiyah. Sehingga kita jangan memutuskan sesuatu dengan semua itu kembali kepada sunnah dengan bimbingan para ulama. Nah, apa ciri-cirinya? Bagaimana supaya tidak terumus? Ini satu daurah sehari insya Allah bisa. Perlu ada daurah tentang apa itu hizbiyah. Mana hizbiyah? Insya Allah suatu saat. Apa nasihat antum kepada radio Syar Tauhid yang masih menyiarkan asatid pendukung Fatul Karnen seperti Ustaz Ali Basuki, Ustaz Cahyo, Ustaz Ayub, Ustaz Abdul Syarani, Ustaz Ruwai, Ustaz Haris Aceh, Ustaz Abdul, Abdul Bar. Siapa tersisa? Ada yang mau disebut? Alhamdulillah, saya sudah nasihati beberapa perkara. Intinya adalah tentang Dulkornennya. Ya Alhamdulillah beliau-beliau bisa memahami apa yang saya maksud. Tinggal kita lihat. Adapun ustadz-ustadz tersebut, saya tidak menganggapnya sama. Saya memperingatkan apa yang sudah disampaikan oleh Syekh Raji, Bangtul Kornain, dan saya berharap kalau mereka-mereka itu mau memahami apa yang dimaksud oleh Syekh, Taufik. Apakah sekarang atau besok atau setelah pertemuan Berkona dengan Syekh Rabi? Kita lihat. Jangan terburu-buru. Barakallahu fikum. Apakah benar kalau Ustaz Lukman itu mata-mata IM? Kalau yang pernah bicara seperti itu kan Syekh Rabi. Melihat ya. ainul, ainul, hizbi. Ya. Tetapi setelah beliau paham ya, bahwa ketika Lukman bertanya dengan sekian pertanyaan ternyata pertanyaan titipan dari Panglima Laskar Jihad dan kelihatan sepak terjang berikutnya. Semakin kenal, semakin kenal, semakin kenal. Apa terakhir beliau bilang? kepada Syekh Al-Sabi dan lain-lain. Janganlah kedor online. Datang Ustaz Luqman, Waman Ma'ahu. Kemudian Allah ini tazkiyah, tiga-tiga tazkiyah. Dan berarti mencabut ucapan beliau yang lalu. Nah, Bagaimana menyikapi tulisan Ustaz Abdul Bar tentang politisi dakwah yang ditujukan kepada Ustaz Lukman? Sudah saya bantah. Atau lebih halusnya, saya luruskan. Nah, sudah saya luruskan. Dan sudah tersebar. Masya Allah ucapannya. Cepat sekali. Jam tiga malam saya nulis. Subuh sudah kemana-mana. Nah. Dan itu semalam subuh saya nggak tidur. Barakallahu bagaimana sikap kita terhadap pernyataan Ustaz Abdul Muti bahwa Ustaz Luqman tidak berdimu kajian terbaru di Masjid Amwar. Iya, yang kecolongan. Siar Tauhid menyiarkannya. Nah, yang dikatakan bahwasanya Ustaz-Ustaz tersebut termasuk Ustaz Muhammad Asyad adalah kalau tidak ada rotan akar penjadi. Nah, Masya Allah. Padahal dia ngaji sama anak dulu. Tutup dengan baik mengapalkan hadis-hadis Allah di wa iya. Saya lihat nggak ada yang perlu dibantah kalau ucapan dia. Orang awam pun tahu bahwa ucapannya tidak ada sama sekali isinya. Plus Semuanya nanti ada bukti-buktinya. Nanti ada bukti-buktinya. Bukan ini majelisnya. Bukan ini majelisnya. Ya nanti aja kalau sudah ada majelisnya baru kita bantah. Hujan-hujannya bagaimana. Kan begitu. Kalau belum ada isinya apa yang mau dibantah? Kami punya bukti-buktinya, tapi bukan ini majelisnya. Ini hampir sama pertanyaannya. Asal Ustaz mohon bimbingannya bagaimana sikapi fatwa Syekh Rabi tentang Ustaz Dul. Bagaimana telah diketahui bahwa Ustaz Dul sudah menulis surat terbuka terhadap Syekh Rabi dan beliau menjanjikan akan menghadap Syekh. Tapi sampai sekarang Ustaz belum juga menghadap Syekh. Kalau oh, Ustaz sudah berangkat. Ada sebagian ikhwan yang menyatakan agar kita diam. Nah, diam yang bagaimana yang tepat dalam menyikapi hal ini? Tuhan Ibn Allah. Ada syubhat yang menyebar yang menyatakan bahwa kita menunggu hasil dari pertemuan Dulkornen dengan Syekh Rabi. Saya katakan pertemuan Dulkornen dengan Syekh Rabi sudah berkali-kali. Dia sudah melaporkan sekian masalah. Apakah sendiri atau bersama atau langsung atau tidak langsung. Apakah langsung Syekh Rabi ataupun ke Syekh yang lain kemudian Syekh yang lain cerita kepada Syekh Rabi Apakah ke Syekh Abdullah, apakah Syekh Muhammad Ghalib, Syekh yang lainnya. Semuanya sampai ke Syekh ya. Sehingga ketika Syekh berbicara dengan tegas seperti itu. Ya. La'adu talawin. Apakah kemudian kita katakan bahwa Syekh Rabi terburu-buru? Mustahil, terburu-buru. Ya. Belum mendengar dari dua belah pihak. Ini ucapannya Dzulkarnain di surat terbuka. Ya tahu, Tuhai kiranya kalau mendengarkan dari pihak yang lain. Sudah mendengarkan dari dua belah pihak bertahun-tahun. Bukan baru kemarin kasusnya. Sudah lama. Enam. Anak berharap, anak berharap, anak berharap. Tapi ini yang terjadi. Barakallahu Ustadz kok cepat berubah? Di Surabaya memuji, kok tiba-tiba di Purwokerto mencerca? saya katakan sebaliknya. Justru saya yang paling lama berubah. Saya mengetahui berita-berita tentang Ustadz dulu itu berkali-kali. Banyak. Tapi saya sabar. Ini beritanya nggak jelas. Ini saya belum ambil sebagai bukti kalau dia begini begitu. Belum sampai. Dan terus kumpul-kumpulkan. Sampai ketika saya berbicara, baru saya berbicara. Berarti justru yang paling berubahnya paling lama. Ada pun yang lain sudah berbicara tentang Dulkorn sudah lama. Iya kan? Terlebih dulu dari saya. Jadi diamnya adalah berpegang dengan ucapan Syekh Rabi sampai ada berita berikutnya. Kan begitu. Ucapan itu yang diucapkan oleh beliau bukan ucapan yang tiba-tiba ya. kasih berita terus marah gitu bukan. Tapi apa yang sudah bertumpuk sekian banyak. Ya. Berita lagi, berita lagi, berita lagi, berita lagi. Ya. Sampai pada puncaknya kemarin. Sehingga kalau kita harus husnuban kepada Syekh Rabi' dan untuk penuh kepada Syekh Rabi' bahwa beliau alim walau khibrah alim bi ilmihi dan dia punya khibrah pengalaman yang banyak karena beliau lebih tua dari kita bahwasanya al barakah fi akabirikum pada orang-orang besar kalian nah khusnul beliau bukan orang yang istejah bukan orang yang terburu-buru sehingga kita terima fatwa itu. Dan kita terapkan. Sampai ada berita dari Syekh atau ada berita berikutnya imma yusabbit menetapkan atau merubah atau atau atau wallahu taala alam. Sehingga bukan menunggu itu kemudian kita tidak berpegang atau tidak mengambil nasihat Syekh Bagaimana mensikapi pihak yang selama ini diketahui dekat dengan Syadul dan bahkan turun tangan membela dalam tulisan internet serta membenturkan pihak lain? Bagaimana mensikapi orang-orang tersebut? Mohon bimbingannya Ustaz dan implementasi bagi kami yang tinggal di Depok hilah ini. Apa implementasi itu? Hah? Praktek? Apa? Penerapan? Nah. Kalau sudah terbukti bahwa dia mendukung Dulkornen, maka kita bisa, kita capai sama dengan Dzulqarnain. Tapi kalau belum kita berharap. Ima dengan pembicaraan, dengan nasihat, atau kalau tidak mampu biar ustadz yang menasehati, berbicara. Nah, Untuk bisa sampai mengetahui hadis kemudian mengamalkannya, apakah perlu mempelajari durusul Arabiyah sampai tingkat tinggi? Tingginya berapa? Sebab kata para ulama bahwa yang namanya ilmu nahu bahasa Arab itu seperti garam secukupnya saja kalau kebanyakan kasinan enak enak nah, darah tinggi Secukupnya saja cukup. Artinya secukupnya kamu bisa memahami Quran dan Sunnah cukup. Ngapain sampai belajar awud wal kafiyah, belajar bagaimana membuat syair-syair. Akhirnya pulang dari Mesir jadi pengarang novel. Novel bahasa Arab. Hebatnya novel bahasa Arab bisa dia, ahlinya. Ingat cukup. Pelajari saja secukupnya. Tidak pernah ditentukan dalam urusan masak masak itu garam nggak pernah ditentukan. Yang lain ditentukan. Ini setengah kilo, ini seperapat, ini tiga siung. Ya. Nanti pas garam secukupnya. Ya. Nggak pernah ada garam sekian itu nggak ada. Selalu secukupnya. Ya. Nah, ya. karena kamu bisa merasakan sendiri. Oh sudah bisa memahami ya cukup. Ya. Nah, lihat tinggi tinggi seberapa sih nggak tahu. dalam kitab Salahuddin Makbul Ahmad. Siapa itu? Saya nggak kenal. Menulis kelompok Syiah yang moderat itu az Fikir mereka mirip dengan fikih ahli Sunnah. Mereka seperti itu Ustaz Jazakallah khair. Allah alam. Kalau yang dimaksud Zaidiyah itu Al-Hadawiyah yang sering dinukil oleh uh, Imam Sanani ya, dalam syarah itu sudah banyak lemahnya. Apalagi Zaidiyah sekarang yang hampir semua yang mengaku Zaidiyah, terutama Diaman, itu mencatat sahabat. Padahal mengaku Zaidiyah. Artinya mengaku zuyun di sana, itu sudah rafil. Kalau Zaidiyah tidak mencerca sahabat. Nah, Apakah Syekh Abdul Alal Maududi Ahli Sunnah karena pernah membela muhaddis atau ia seorang Mu'tazilah dan mohon penjelasannya. Pernah membela muhaddis siapa? Khamilina Azafullah Maududi terjerumus dalam berbagai macam pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Khususnya selain Hizbiyah Ikhwaniyahnya, juga dia mencerca beberapa sahabat dalam beberapa bukunya. Enam. Allahu a'lam. Tulen atau tidak tulen, cukup dia menyimpang. Nggak perlu harus harus tulen. Satu permasalahan menyimpang, maka sudah cukup. Ini syiah mencerca semakin besar para sahabat. Ini enggak, mencerca Isa aja satu. Aisyah yang dia katakan pelacur yang lain dah. Sahabat Abu Bakar dimuliakan. Umar gimana kira-kira menurut pendapat kalian? <laughs> Mendinginnya apa mending itu? Enggak ya, ada yang mending dua-duanya syarah, dua-duanya menyimpang pada keluar itu. Apakah fenomena munculnya Habib-Habib sudah mengarah kepada kesyirikan? Iya, bukan mengarah, sudah jerumus dalam kesyirikan. Nah sebagian mereka mengajarkan untuk ta'zimul kubur untuk tawassul, mengajarkan untuk meminta pada kuburan-kuburan mereka, kuburan-kuburan Habib dan sebagainya. Itu sudah sudah mengajarkan kesyirikan barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. lana wa lakum wa li jami'il muslimin. Amin wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته